Dari peperangan yang pertama, perang Badar dan perang-perang yang berikutnya. Dan beliaulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang pernah mendapatkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa betis beliau itu lebih berat daripada gunung Uhud di dalam timbangan nanti pada hari kiamat. Beliau radhiyallahu taala mengatakan man arada barang siapa yang ingin ay yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kepada wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allati alaiha khatamu yang mana di atas wasiat itu terdapat stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam perkataan beliau ini bahwa barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat di mana wasiat ini tidaklah pernah dirubah dan tidaklah pernah diganti sehingga wasiat itu seakan-akan di atasnya terdapat stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebab pada hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan satu wasiat yang ditulis di atas kertas lalu kemudian diletakkan stempel Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atasnya. Akan tetapi penyebutan khatam, penyebutan stempel yang disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala hendak menggambarkan bahwa sepuluh wasiat ini adalah merupakan perkara yang sangat penting yang hendaknya harus dijaga oleh seorang muslim dan dipelihara tidak ditambah dan tidak pula dikurangi sebab ini adalah merupakan hal-hal yang mengumpulkan perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala falyaqra qawlahu ta'ala maka hendaklah mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman yakni beliau membaca Firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi demikian pula Imam Tabrani di dalam mu'jamnya Ibnu Mundir dan Ibnu Abi Hatim dan terjadi perselisihan tentang kesahihan dari sanad riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Ini disebabkan karena riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini berasal dari jalan seorang perawi yang bernama Daud Al-Audi asal dari jalan seorang perawi yang bernama Daud Al-Audi yang meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Al-Qamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan ucapannya ini yang menjadi perselisihan adalah perawi yang bernama Daud Al-Audi. Ya. Dilihat dari sisi sanatnya Daud Al-Audi di dalam pada atau pada tabaqah tersebut ada dua orang perawi yang masyhur dengan nama Daud Al-Audi. Ada Daud bin Yazid Al-Audi dan beliau seorang perawi yang terdapat padanya kelemahan. Ada pula Daud bin Abdullah Al-Audi. Daud bin Abdullah Al-Audi dan beliau adalah seorang perawi yang bisa dihasankan hadisnya dan riwayatnya. Yang menjadi permasalahan bahwa uh, mereka berselisih di dalam menentukan siapa Daud Al-Audi yang terdapat di dalam riwayat tersebut. Sebab Daud Al-Audi ini apakah dia Daud bin Yazid ataukah Daud bin Abdullah kedua-duanya pernah ngaji dan pernah berguru pada seorang atau pada beberapa guru yang sama. Dan juga mereka mempunyai murid-murid beberapa murid-murid yang sama. Ya. Ini yang menjadikan problem. Terlebih lagi bahwa di dalam riwayat itu sendiri ya, kebetulan Daud Al-Audi meriwayatkan dari seorang guru yang rupa-rupanya Daud bin Yazid dan Daud bin Abdullah meriwayatkan dari guru tersebut. Demikian pula apabila dilihat pada muridnya dan juga muridnya tersebut merupakan murid keduanya. Murid Daud bin Yazid dan Daud bin Abdullah Al-Audi. Kalaulah kedua perawi ini dua-duanya thiqah, tidak jadi masalah. Lianna al-hadith haithu madara dara ala thiqah. Karena hadis dimanapun berputar, selama dia berputar kepada perawi yang thiqah, maka yang demikian tidaklah memudaratkan kesahihan dari suatu hadis. Akan tetapi yang menjadi masalah, karena salah satu dari dua perawi ini salah satunya tidak bisa dijadikan sebagai hujah sedangkan yang satunya ada ihtimal dan ada kemungkinan hadisnya bisa dijadikan sebagai hujah dan dihasankan dalam artian Daud bin Yazid al-Audi adalah seorang perawi yang dhaif sedangkan Daud bin Abdullah al-Audi seorang perawi yang bisa dihasankan hadisnya uh, eh, Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang pernah Anda dengarkan dari Syekh Mukbil rahimahullah bahwa beliau tawakuf di dalam uh, mengisbatkan sanad ini disebabkan karena tidak adanya qara'in yang menguatkan siapa Daud al-Audi di dalam riwayat tersebut sebenarnya. Apakah dia Daud bin Yazid ataukah Daud bin Abdullah? Akan tetapi Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala Beliau lebih condong untuk menetapkan bahwa Daud yang terdapat di dalam sanad itu adalah Daud yang bisa dihasankan hadisnya yaitu Daud bin Abdullah Al-Audi disebabkan karena Al-Hafiz Al-Mizzi di dalam kitabnya Tahdzibul Kamal ketika beliau menyebutkan rumus Daud bin Abdullah Al-Audi beliau menyebutkan rumus eh, bahwa beliau adalah salah satu di antara perawi Al-Imam Tirmidzi dan tidak memberikan rumus uh, pada Daud bin Yazid Al-Audi bahwa beliau termasuk salah satu perawi dari Al-Imam at tirmidhi Wallahu a'lam bisawab Al-khulasah bahwa ini adalah merupakan perkataan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud di mana beliau hendak memberikan tanbih dan peringatan akan pentingnya sepuluh hak-hak yang disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut wallahu a'lamu bisawab ila huna ikhwan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah